Dan kita sampai pada ucapan Asy-Syarih Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah wa ta'wil fi kathir min al-mufassirin ka Ibn Jarir wa nahwihi ونحوه يريدون tafsir al-kalam Wabayan ma'nahu. Kalimat ta'wil di dalam ucapan kebanyakan para pakar-pakar ahli tafsir seperti Ibnu Jarir dan lain-lainnya maka yang dimaksud adalah tafsir. Kalimat ta'wil yang sering diucapkan oleh para ahli tafsir maksudnya adalah tafsir. Apa itu tafsir? Yang ditafsirul kalam wa bayan maknahu. Menerangkan kalimat-kalimat, menerangkan ucapan-ucapan atau maksud dari ucapan tersebut. Itu takwil. Sawa'un wafaqa zahiruhu au khalafa. Sama saja apakah mencocoki dohirnya ataupun tidak mencocoki dohirnya. Wahada istilahun ma'ruf. Dan ini istilah yang sudah ma'ruf Dikenal oleh mereka kalau dikatakan takwil maknanya tafsir. Wahada takwil ke tafsir, maka takwil yang seperti itu hukumnya juga seperti tafsir. Kalau tafsir itu dengan benar, yuhmad, terpuji, hakkuhu. Kalau memang hak tafsirnya. Wa yuraddu batiluhu dan tafsir juga ada yang salah menafsirkan, menyimpang yang tentunya yurad ditolak. Kalau ternyata tafsirnya menyimpang. Berarti kalau takwil bermakna tafsir terbagi dua. Ada yang mahmud, ada yang mazmum, ada yang terpuji, ada yang tercela. Sebagaimana tafsir, tafsir yang benar terpuji, tafsir yang menyimpang dia tercela. Sebagaimana ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah." warasikhuna fil ilm. Ketika berbicara ayat-ayat mutasyabihat, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah." Enggak akan ada yang mengerti tafsirnya kecuali Allah. Ta'wil bimana tafsir? Warasikhuna fil ilm dan orang-orang yang dalam ilmunya. Di dalam ayat ini ada dua kiraah. Fiha qira'atan. Qira'atun man yaqif ala qawlihi illallah. Ada yang membacanya dengan wakaf pada kalimat illallah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Kemudian memulai kalimat baru. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Naam. Berarti la ya'lamu ta'wilahu, tidak mengerti ta'wilnya kecuali Allah. Wa qira'atun man la yaqif 'indaha dan ada yang membacanya tidak berhenti pada kalimat illallah. Tidak berhenti di sana, tapi disambungkan. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil 'ilm. Tidak ada yang mengetahui tafsirnya kecuali Allah dan para rasikhuna fil 'ilm. Berarti pada kiraah yang kedua akan mengetahui tafsirnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian para ulama yang rasikhuna fil ilmi, yang dalam ilmunya. Wa kiltal qira'ataini haqqun dan dua bacaan tadi benar, hak. Apakah dibaca berhenti pada kalimat illallah yang mananya tidak ada yang mengetahui tafsirnya kecuali Allah ataupun dibaca dengan tanpa wakaf tidak ada yang mengetahui tafsirnya kecuali Allah dan rasikhuna fil ilm wa yurad bil ula kalau yang dimaukan dengan bacaan yang pertama al mutasyabih fi nafsihi alladhi ista'sara Allah bi ilmin bi ilmi ta'wilih dengan bacaan pertama maka yang dimaksud adalah yang mutasyabih fi nafsihi alladhi sta'sara Allah bi ilmi ta'wilih yakni yang hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu dan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki ilmunya ilmu ta'wil tafsir dari ayat-ayat mutasyabihat tersebut. Wa yuradu bi yang kedua, yang bacaan yang kedua Yuradu bisaniyah al-mutasyabih al-idhafi. Yang dimaukan adalah mutasyabih yang idhafi. Alladhi ya'riful ya'riful rasikhuna tafsirahu. Mutasyabih yang idhafi yang bisa diketahui oleh ar-rasikhuna fil ilm. Berarti ada mutasyabih yang fi dhatih, ada mutasyabih idhafi. Mutasyabih yang bidatihi, yani pada kalimat tersebut memang tidak diketahui tafsirnya sama sekali. Tidak dari Allah Subhanahu dalam ayat-ayat lain, tidak pula dari hadis-hadis Rasulullah SAW dalam riwayat-riwayat yang sahih, tidak ada. Maka tidak ada yang berani menebak-nebaknya, hanya menyatakan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Titik. Dan kemudian menyatakan aman nabihi kulun min indi rabbina pun yang kedua, yang dikatakan tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah dan para rasikun, yang dimaksud adalah al-mutasyabih yang idafi. Mutasyabih tergantung kepada orangnya. Bagi dia mutasyabih, bagi dia enggak. azab lainnya dikatakan idafi. Maka ya arif rasikhun fi tafsirih, maka orang-orang yang dalam ilmunya tahu takwilnya wa huwa ta'wilu wa la yuridu man waqafa ala qawlihi illa Allah an yakuna ta'wil bimana tafsir lil ma'na fa inna lazim hadha an yakuna Allah anzala ala معناه. kalaman la yu'lam ma'nahu tetapi kalau dibaca dengan bacaan yang pertama la ya'lamu ta'wilahu illa Allah maka bukan berarti yang dimaksud takwil di sana adalah makna-makna kalimat bukan tidak mungkin ada makna kalimat dalam Al-Quran yang tidak diketahui kecuali oleh Allah. Mungkin? Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena berarti Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulnya dengan ucapan yang tidak bisa dipaham. Dan itu mustahil. Yang layuk lam ma'nahu. Yang tidak diketahui oleh, ma oleh manusia maknanya. Oleh jami'ul ummah. Wal rasul. Tidak diketahui pula oleh rasul. Hanya Allah saja yang tahu. Lalu terus untuk apa diturunkan kalimat tadi? ويكون الراسخون في العلم لا حظ لهم في معرفة معناها siwa قولهم maka pada saat itu kemudian tidak ada bagian dari para ulama rasikuna fil ilm la hadza lahum enggak ada bagian bagi mereka untuk memahami kalimat-kalimat dalam ayat-ayat tersebut hanya ucapan aman nabi kulun min inda rabbina pokoknya kami beriman itu dari sisi Rabb kami mungkin satu kalimat Allah turunkan, kemudian tidak dipaham maknanya, nggak dipaham maksudnya, kemudian para ulama hanya menyatakan kami percaya pokoknya. Percaya sama apa? Kalau tidak dipaham. Sehingga yang dimaksud dengan kiraatul ula, bacaan yang pertama, wala ya'lamu ta'wilahu illallah, enggak ada yang mengetahui ta'wilnya kecuali Allah, adalah pada makna-makna yang sifatnya perkara yang gaib yang tidak mengetahui kecuali Allah. Adapun kalimat-kalimatnya dipaham. Kalimat-kalimatnya dipaham. Tetapi maksud yang sebenarnya pada hakikatnya tidak ada mengetahuinya kecuali Allah. Itu makna cerah yang pertama. Wahadal qadr يقوله غير راسخ في maka tafsir yang seperti itu tadi yang menyatakan ada kalimat-kalimat dalam Al-Qur'an yang tidak bisa dipahami maknanya kecuali oleh Allah ini adalah kadar yang diucapkan oleh orang yang tidak rasikh ilmunya dari kalangan mukminin. Warasikhuna fil ilmi yajib intiyazuhum an awamil mu'minina fi dzalik. Adapun para ulama ar-rasikhuna fil ilm mesti mereka memiliki keistimewaan yang berbeda dari orang awam. Para ulama ar-rasikhuna fil ilm yang dalam ilmunya mereka memiliki imtiaz, memiliki keistimewaan yang lebih di atas para orang-orang awam dari kaum mukmin. Sebagaimana Ibn Abbas radhiyallahu taala ketika menafsirkan kalimat-kalimat yang keumuman manusia tidak mengerti, beliau menyatakan ana minar rasikhina fil ilmi alladzina ya'lamuna ta'wilahu. Aku adalah rasikhuna fil ilm, maka aku tahu tafsir dari ayat tersebut. Nabi azakumullah ini bukan ucapan sombong. Karena kesombongan itu adalah ucapan yang diniatkan dalam hatinya untuk membesarkan dirinya. Tapi beliau untuk mengajari kaum muslimin, jangan menafsirkan sendiri, tanyalah kepada ahlinya. Dan kalau ketika itu kebetulan adalah beliau sebagai mangku ilmu, sebagai habrul ummah, maka beliau menyatakan saluni, saluni. Tanyakan kepadaku, tanyakan kepadaku tentang tentang ayat, tentang tafsir. Karena aku tahu di mana turunnya dan apa kata Rasulullah SAW tentangnya. Bahkan beliau berkata, "Ana rasikhuna fil ilm." Aku termasuk Rasikhuna fil ilm yang mengetahui tafsir-tafsir dari ayat-ayat. Artinya maksud-maksud dari ayat-ayat tadi bisa dipaham. Diketahui oleh para rasikhuna fil ilm. Yang dalam ilmunya. Adapun mereka-mereka yang dangkal ilmunya, atau mereka-mereka yang barangkali malah tidak punya ilmu sama sekali, maka mereka tidak paham. Apa maksud ayat ini? Wah ini mutasyabih, mutasyabih, samar-samar. Ya bagi kamu samar-samar. Tetapi bagi mereka para ulama, itu adalah sesuatu yang bisa ditafsirkan, bisa dipahami. Inilah bacaan kedua. Wala ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikuna fil ilm. Gak ada yang mengetahui maksudnya kecuali Allah dan orang-orang yang dalam ilmunya. Rasulullah yang paling alim, yang paling dalam ilmunya. Dan kemudian para sahabat, murid-murid langsung dari Rasulullah SAW, mereka lah ar-rasikhuna fil ilm. Dan juga para ulama al-muttabi'una lahum. Dan para ulama yang mengikuti mereka. Yang mengambil dari mereka. Yang belajar menimba tafsir dan ilmu dari mereka. Inilah ar-rasikhuna fil ilm. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu adalah memang benar seperti apa kata beliau ana minar rasikhun ana minar rasikhin fil ilm walaqad sadaqa radhiyallahu anhu dan beliau benar karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah mendoakannya dengan doa Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil ya Allah faqihkanlah dia dalam agama dan ajari dia tafsir hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya dan juga oleh Imam Ahmad dalam Musnad dan Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat dan sanadnya sahih sebagaimana Sahihkan pula oleh Syekh Mukbil rahimahullahu taala. Bahkan kalimat-kalimat yang semakna diriwayatkan dalam kitab-kitab sahih. Seperti dalam Bukhari dengan lafaz lain, Allahumma allimhul kitab. Ya Allah, ajarilah dia alkitab, kitab yakni Al-Qur'an. Di dalam lafaz Muslim disebutkan kalimat Allahumma alimhul hikmah. Dan juga dalam Bukhari masih ada kalimat lain, Allahumma faqihu fid din. Ada Allahumma alimhul kitab, ada Allahumma alim faqihu fid din dan dalam riwayat Muslim disebutkan Allahumma alimhul hikmah. Ya Allah ajarilah dia hikmah. Maka ini mendukung kebenaran apa yang diriwayatkan oleh Nabi Syaibah dan Imam Ahmad dalam musnadnya. Khalil Azakumullah bahwa beliau Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu benar-benar seorang yang alim fid dini wa tafsir. Didoakan oleh Rasulullah SAW yang doa la yurad, yang doanya tidak tertolak. Berkata Mujahid, Aradtul mushafa ala ibn Abbas, min awalihi ila akhirihi. Aku menunjukkan ayat demi ayat dalam mushaf kepada Ibn Abbas. Min awalihi ila akhirih. Dari awalnya sampai akhirnya. Afqahu inda kulli ayatin wa as'alu anha. Dan aku bertafakuh. Berupaya untuk memahaminya. Dan bertanya tentang ayat per ayat. Kepada beliau. Kepada Ibn Abbas. Demikian kata Mujahid. Tadi Mujahid. Murid Ibn Abbas. Pernah bahkan bukan sekali. Berulang. Dari awal ayat sampai akhir ayat dalam mushaf. Kemudian diulang lagi yang pertama lagi. Dan setiap ayat ditanyakan kepada Ibn Abbas dan Ibn Abbas menerangkan tafsirnya, menerangkan makna-maknanya. Wa qad tawatarat anhu annahu takallama bi jami' ma'anil Qur'an. Dan Ibn Abbas telah diriwayatkan dan mutawatir riwayatnya dari beliau bahwa beliau berbicara, menerangkan ayat per ayat seluruh ayat-ayat dalam Al-Qur'an. Ya ini enggak ada ayat yang dia berkata, oh ini tidak tahu maknanya, maksudnya hanya Allah yang tahu, tidak ada. Diterangkan semuanya. Walam yaqul an ayatin innaha minal mutasyabih allati la ya'lamu ahadun ta'wilahu illallah. Dan beliau tidak berkata pada satu ayat pun bahwa ayat ini mutasyabih, tidak mengetahui maknanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Illa hanya saja pada masalah takyif kaifiyah pada masalah kayak apa, seperti apa, maka dijawab tidak tahu. Tidak mengetahuinya kecuali hanya Allah. Maka ada pun makna Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Rahman di atas arsy Maha tinggi sangat dipaham dan bisa diterangkan. Makna tinggi, makna di atas, makna jelas sekali bisa diterangkan. Tetapi ketika ditanya seperti apa? Baru kita katakan la ya'lamu illallah. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Adapun al-ashab kata syarih al-ashab berarti sahabat-sahabat beliau dari ulama dari madhabnya, madhab Hanafiyah. Wa qaulul ashab adapun ucapan para ulama di madhab kami mereka berbicara tentang usulul mutasyabih bahwa di antara inti ayat-ayat mutasyabihat adalah al-huruful mutaqati'ah Al-huruf al-muqatta'ah. Huruf-huruf yang terpotong-potong. Seperti kalimat nun. Wal qalami wa ma yasturun. Kalimat nun, apa maksudnya? Apa maknanya? Mereka katakan mutasyabih. Ya, ini menurut ashabu, ashab, asyarih, rahimahullah, rahimahumullah wa ajma'in. Atau kalimat alif lam Semua yang menafsirkan alif adalah Allah, mim adalah Muhammad, ini semua adalah tidak ada sandaran dalilnya. Sehingga mereka hanya menyatakan dengan kemungkinan-kemungkinan ihtimalat. Maka sahabuna, kata beliau, menyatakan mutasyabih itu adalah huruf-huruf yang terpotong-potong yang ada di awal-awal surat. Wa dan Abbas dan diriwayatkan pula yang demikian dari Ibnu Abbas bahwa apa itu ayat mutasyabih dikatakan alif lam mim, alif lam ra, nun, qaf. <laughs> enam. Ma'ana hadhil huruf qad takallama fi ma'naha aktsarun nas. Walaupun pada kalimat-kalimat atau huruf-huruf tadi pun ada tafsir-tafsir dari para ulama. Mereka menafsirkan, bahkan aktsarun nas, kebanyakan manusia mereka menafsirkan makna-makna kalimat tadi. Apa maksud qaf? Dikatakan Quran. Apa maksud Eh, khad, apa maksud alif, lam dan mim dan seterusnya, mereka menerangkan. Fa in kana ma'naha ma'rufan faqad 'arafa ma'na al-mutasyabih. Kalau maknanya diketahui, berarti ayat-ayat mutasyabih bisa diketahui. Bagaimana anak makna ayat tadi? Wala ya'lamu ta'wilahu illallah. Wa in lam yakun ma'rufan, kalau memang tidak dikenal, Wahil mutasyabih karena masih siwaha ma'lumul ma'na wahad al matlub. Kalau memang itu yang tidak ma'ruf, tidak dikenal, maka itulah ayat mutasyabih. Ini kalimat-kalimat atau huruf-huruf terpotong-potong tadi itu yang mutasyabih yang tidak dikenal apa tafsirnya, apa takwilnya. Tapi Kalau begitu, yang selain itu adalah bukan mutasyabih. Panembina azakumullah ini bantahan dari mereka para ulama terhadap para mufawwid, para mufawwidin. Ahlu tafwid atau lebih tepatnya ahlu tajhil kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang tidak mau menafsirkan. Walaupun makna-maknanya jelas dalam bahasa Arab, mereka tidak mau menerjemahkan, tidak mau menafsirkan dan nggak mau menyatakan dengan kalimat-kalimat bahasa Arab. Pokoknya maknanya tidak tahu. Keserahkan kan pada Allah. Dan bukan satu ayat. Seluruh ayat-ayat sifat seluruh ayat-ayat yang berbicara tentang sifat Allah, perbuatan Allah, semuanya mereka katakan ini mutasyabihat. Karena mutasyabihat, la ya'lamu ta'wilahu illallah. Karena mutasyabihat, maka tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Bagaimana kita membantah mereka? Berarti makna tangan Allah, tangan mereka tidak tahu. Apa makna Ar-Rahman di atas arusnya Tidak tahu. Maknanya tidak tahu. Semuanya tidak diketahui dan dikatakan serahkan saja pada Allah Ta'ala. La ya'lamu ta'wilahu illallah. Alhamdulillah, pertama kita bahas ayatnya. Kamu berdalil dengan la ya'lamu ta'wilahu illallah. Kita katakan bahwa ada dua bacaan di sana. Ada bacaan la ya'lamu ta'wilahu illallah titik dan ada wa la ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi tidak ada yang mengetahui tafsirnya, takwilnya kecuali Allah dan para rasikhuna fil ilm. Berarti ada para ulama. Kamu mungkin gak ngerti, tapi para ulama paham. Baik, itu satu. Yang kedua, bahwa mutasyabih yang dinukil dari Ibn Abbas hanya ayat-ayat, eh, kalimat-kalimat, huruf-huruf lebih tepatnya yang terpotong-potong di awal-awal surat seperti alif lam mim, alif lam ra, enam atau kalimat qaf, saat dan seterusnya. Hanya itu. Berarti selain itu adalah perkara-perkara yang diketahui tafsirnya oleh para ulama, para rasikhuna fil ilm. Wa aydan fa inna Allah qala minhu ayatun muhkamatuhunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Lagi pula yang sedang dibicarakan adalah ayat-ayat Kata Allah, minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab. Itu adalah ayat muhkamat dan itulah induk kitab. Wa ukhru mutasyabihat dan yang lain ada yang mutasyabihat. Tapi bagaimana dengan huruf-huruf tadi? Wahadil huruf laisat ayatun inda jumhur al-adi. Adapun huruf-huruf tadi, mereka tidak menyebutkannya ayat. Mereka tidak menganggap sebagai ayat. Ini kebanyakan para adin, orang-orang yang menghitung, orang-orang yang menganggap yang menghitung ayat demi ayat dalam Al-Qur'an menyatakan bahwa huruf tadi bukan ayat. Berarti qaf wal Qur'anil Majid, wal Qur'anil Majid baru ayat. Sedangkan qaf bukan ayat. Walaupun ada sebagian dari para ulama yang menyatakan bahwa itu termasuk ayat sebagaimana dihitung di dalam mushaf Utsmani dengan ayat pertama kemudian ayat kedua dan itu disebutkan oleh Ibnu Abbas sendiri sebagaimana dinukil oleh Suyuti dalam tafsir Ad-Durul Mansur wa ta'wil fi kalamil mutaakhirin min al-fuqaha wal mutakallimin wa sarf al-lafz an al-ihtimal ar-rajih ila ihtimal al-marjuh li dalalatihi li dalalatin tujibu dhalik Adapun takwil menurut ucapan-ucapan orang belakangan. Tadi takwil yang kita bahas ada takwil menurut para ahli tafsir seperti Ibnu Jarir At-Tabari dan lain-lainnya, termasuk Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dan para ulama dari kalangan murid-murid beliau para ahli tafsir. Adapun orang-orang belakangan memaksudkan makna takwil bukan tafsir. Berarti istilah yang sama di masa-masa terdahulu dimaknakan dengan maksud tafsir, tetapi di masa-masa belakangan bukan itu maknanya. Apa takwil maknanya? Lil mutaakhirin bagi orang-orang belakangan. Takwil maknanya adalah sarful lafzi anil ihtimalir rajih ila ihtimalil marjuh. Menyelewengkan makna lafat-lafat Al-Quran. Dari kemungkinan yang rajih kepada kemungkinan, kemungkinan yang tidak rajih. Karena ada alasan tertentu. Karena ada pendalilan tertentu. Ini orang-orang belakangan. Jadi kalau menyatakan ini bukan tafsir, ini takwil. Maksudnya maksudnya menyelewengkan dari makna yang rajih kepada makna lain. وهذا هو التأويل الذي تنازع الناس فيه في كثير من الأمور al-khabariyah al talabiyah fatawil as-sahih minhu alladhi yuwafiq ma dalla alaihi nususul kitab was sunnah wa ma khalafa dhalika fa tawilul fasid kalau takwil dengan makna yang seperti ini memalingkan maknanya dari kemungkinan yang rajih kepada kemungkinan yang marjuh karena ada satu alasan tertentu kira-kira berarti mazmum semua atau ada yang memduh, ada yang terpuji? Apakah salah semua? Atau mungkin ada yang benar? Takwil dengan makna seperti ini. Kalau dikatakan aula mastumun nisa atau kamu menyentuh wanita. Mana yang rajih apa? Ihtimal yang rajih. Kemungkinan yang rajih adalah benar-benar menyentuh. Itu yang rajih. Bohirnya begitu. Tetapi ditakwilkan. Maksudnya Bukan menyentuh begini, tapi maksudnya adalah jima. Maksudnya adalah hubungan suami istri. Baik. Berarti dia adalah sarfu al-ihtimal rajih ila al-ihtimal al-marjuh. Dia memalingkan dari kemungkinan yang rajih kepada kemungkinan yang tidak rajih. Tetapi karena ada dalil-dalil tertentu. Ada alasan-alasan tertentu. Maka kalau alasannya alasan yang syar'i bisa dibenarkan. Seperti tafsir Ibn Abbas tadi, lamastumun nisa ay jama'tumun nisa. Itu takwil disebutnya. Karena kemungkinan yang rajihnya, yang zahirnya adalah menyentuh. Tapi ternyata maksudnya bukan itu. Kalau Ini takwil, tetapi dia dalam keadaan tepat atau dibenarkan karena alasannya syar'i dengan dalil-dalil. Maka dikatakan di sini fatta'wil sahih minhu, maka takwil yang benar dari makna ini adalah ma yuwafiqu ma dallat alaihi nususul kitab was sunnah. Apa yang mencocoki nas-nas dari kitab dan sunnah. Baru dikatakan benar. Wa ma khalafa dzalika fa huwa ta'wilul fasid. Dan apa yang menyelisihi dari apa yang disebutkan dalam Quran dan Sunnah, maka itu adalah tafsir uh, eh, takwil yang fasid karena alasan-alasannya tidak syar'i. Bukan berdasarkan Quran dan Sunnah, bukan dengan alasan-alasan itu, tapi dengan alasan lain. Alasan akalnya sendiri. Ini kayaknya mustahil. Mungkin maksudnya bukan rafa'na fawqakumut mungkin maksudnya bukan diangkat Bukit Tursina kepada di atas mereka, tapi mereka diangkat di Bukit Tursina. Baik kalimat wa rafa'na fawqakumut diangkat di atas kalian astur, Taib. Apa maknanya yang rajih? Atau lehtimal ar-rajih? Kemungkinan yang paling rajih apa? Makna bahirnya apa? Aku angkat bukit tur di atas kalian. Taib. Kemudian hatinya merasa berat. Masa gunung di atas Bani Israel? Ah, nggak mungkin. Mungkin maksudnya begini. Ini takwil juga. Tetapi dia menakwilkan dari makna yang raji atau dari kemungkinan yang raji kepada kemungkinan yang tidak raji. Bukan dengan dalil syar'i, tapi dengan perasaannya sendiri, dengan akalnya sendiri, dengan penolakan dari hatinya. Saya nggak bisa terima yang demikian, nggak mungkin. Masa begini, masa begitu. Bahkan ada yang ekstrim. Semua yang merupakan mukjizat-mukjizat para anbiya semuanya ditakwilkan kepada sesuatu yang masuk akal. Ya. Ini mereka aklaniun Ditolak semua mukjizat para anbiya. Maksudnya tali menjadi ular itu bukan mati ular begitu. Maksudnya begini, begini, begini. Masuk akal. Maksudnya bukan dimatikan sampai 309 tahun. Asal Kahfi itu. Tapi sekejap saja. Ngeliat begitu. Hanya saja orang yang tidak sadar orang yang tidur itu 309 tahun dengan sekelip itu sama. Hah? Takwil-takwil fasid. Fasid yang mereka tafsirkan dari ihtimal yang rajih kepada ihtimal yang marjuh. Tetapi bukan dengan alasan-alasan syar'i. Tetapi dengan alasan-alasan yang batil. Dari penolakan akalnya sendiri. Wahada mabsutun fi mawdi'ihi. Dan ini dibahas secara lebar luas, panjang di tempatnya, ya, di babnya. Wa dzakara fit tabsurah, wa dzukira fit tabsurah anna Nasir ibn Yahya al-Balkhi rawa an Umar ibni Ismail ibn Hamad ibni Abi hanifa an Muhammad ibn al-Hasan rahimahumullah annahu su'ila annahu su'ila 'anil ayati wal akhbar allati fiha min sifatillahi ta'ala ma yuaddi zahiruhu tashbih. Subhanallah pernah ditanyakan. Diriwayatkan sini dengan sanadnya sampai kepada Muhammad bin Hasan sepertinya Syaibani rahimahullah murid langsungnya murid langsungnya Abu Hanifah ditanya tentang ayat-ayat dan hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah yang kalau kita terima terkesan penyerupaan Allah dengan makhluk. Apakah ini mutasyabihat atau bukan? Apa jawabnya? Faqala numirruha kama ja'at wa nu'min biha wa lan naqulu kaifa wa kaifa. Wa yajib an ya'lam an ya'lam anna al-ma'na al-fasid al-kufri laysa huwa zahirun nass wa la muqtadahu wa anna man fahima dhalika minhu fahuwa liqusuri fahmihi wa naqsi ilmihi وإذا كان قد قيل في قول بعض الناس وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم dijawab bahwa ayat-ayat mutasyabih, ayat-ayat yang berkenaan dengan sifat-sifat Allah atau hadis-hadis yang berkenan dengan sifat-sifat Allah yang terkesan tasbih. Apa jawabannya? Numir ruha kama kita baca seperti apa adanya. Dan kita percaya seperti apa adanya, yakni dohirnya. Walanakulu kaifa Dan jangan bertanya dan kita tidak bertanya kayak apa dan kayak apa. Wajib an yu'lam. Dan harus diketahui bahwa makna yang rusak, makna yang kufur, yakni makna tasbih tadi, terkesan penyerupaan. Itu makna fasid, makna yang rusak, makna yang fasid. Kita katakan bahwa yang terpikir di dirimu tadi, bahwa itu adalah terkesan penyerupaan, itu makna fasid, makna kufur yang tidak merupakan dohir dari ayat tersebut. Wala muktabahu dan bukan pula makna yang terkandung di dalamnya. Kalau dikatakan dengan kalimat wa innaka bi'ayunina sesungguhnya engkau di bawah pengawasan mata kami kata Allah. Disebut mata. Maka apa maksud ayat ini? Kata beliau, ucapkan apa adanya. Numirruha kama ja'at. Kita lewati seperti apa adanya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita dengan matanya. Loh nanti terkesan sama dengan makhluk. Kesan itu yang batil. Kesan tadi yang rusak, yang ada di pikiranmu, itu yang salah. Jangan kamu percaya. Walaupun kita beriman Allah memiliki mata, Walaupun kita percaya bahwa Allah memiliki yad sebagaimana Allah katakan dalam Al-Qur'an, tetap kita yakin mata Allah tidak sama dan tidak mungkin sama dengan makhluknya. Tangan Allah tidak sama dan tidak mungkin sama dengan makhluknya. Kita bantah kesan tadi. Ayatnya jangan dirubah, jangan diganti, jangan diseret-seret kemana-mana. Numirruha kama ja'at. Kita lewati seperti apa adanya. Kita pahami seperti apa adanya, seperti dohirnya, dan kesan-kesan penyerupaan tadi, itulah kesan-kesan yang salah, kesan-kesan yang batil, dan itu bukan makna ayat, itu bukan maksud ayat, dan itu tidak terkandung dalam ayat sama sekali. Berarti di mana itu adanya kalau bukan dalam ayat? Di pikiran kita sendiri, wah kayaknya jadi kayak seperti makhluk dong. Itu di pikiranmu. Kamu bantah dan kamu menyatakan astagfirullah. Tidak mungkin mata Allah sama dengan makhluk. Begitu. Kamu bantah. Na'udzubillah. Subhanallah ya mayasifun. Maha suci Allah. Tidak mungkin Allah sama dengan makhluknya. Maka mata Allah tidak mungkin sama dengan makhluknya. Tangan Allah tidak mungkin sama dengan tangan makhluknya. Dan seterusnya. Selesai. Mudah tuh. Ahli sunnah sangat mudah. Bisa dipahami, bisa dimengerti dengan gampang. Kata beliau selanjutnya, wa anna man fahima dhalika minhu fahuwa liqusuri fahmi maka barang siapa yang memahami seperti itu memahami tasbih memahami penyerupaan fahuwa liqusuri fahmi karena itu karena dangkalnya pemahaman dia wa naqsi ilmi dan karena kurangnya ilmu dia wa idha kana qad qila fi qawli ba'din nas dan jika kalaupun sudah diucapkan dalam ucapan sebagian manusia, wa kam min aibin qawlan sahihan wa afatuhu min al-fahmi istaqimi. Betapa banyak seorang yang aib keluar dari orang yang memiliki kekurangan, aib terucap kaulan sahihan, ucapan yang sahih. Wa afatuhu min al-fahmi istaqimi. Tetapi kejelekannya adalah dari pemahaman yang rusak. Orang yang jelek kadang berucap benar. Tetapi ucapan benar tadi, masalahnya adalah dia memahaminya jelek. Terbayang nggak orang yang seperti itu? Dia mengucapkan kalimat yang benar. Yang kamu lihat secara dohirnya, benar ini orang. Padahal ini orang agak dungu sedikit. Tapi kalimatnya benar. Ternyata apa yang kamu pahami dari kalimat yang benar tadi si pembicaranya memahami salah. Bukan begitu. Ini khonidina azakumullah. Berarti bisa saja terjadi. Dia membaca Al-Quran, memahami dengan salah. Dikira yang salah bukan dirinya. Dikira salah ayatnya. Ah, berarti nggak mungkin masa Allah punya mata. Nanti kayak makhluk dong. Akhirnya ayatnya. Ini mungkin bukan itu. Maksudnya begini. Lu kalimat ain. Dijamakan dengan ayun. Mau ditafsir kenapa lagi? Kalimat yad Bahkan disebutkan oleh Allah dengan yamin. Mau ditafsirkan apa lagi? Bahkan disebutkan pula qabdatuhu, genggamannya. Mau ditafsirkan apa lagi? Hanya saja apa yang disebutkan tangan tidak sama dengan tangan makhluk. Yang disebutkan jemari Allah tidak sama dengan jemari makhluk. Bagaimana mungkin jemari makhluk bisa mengatur dan membolak-balikan seluruh hati-hati manusia? bahwa hati-hati kita al-qulub baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Hati-hati manusia ini di dua jemari Allah. Yuqallibuhu kaifa yasha. Allah bolak-balikan sekehendaknya. Kalau kayak gini jadinya, ya nggak mana bisa. Berarti yang dungu siapa? Orang tadi. Bob tadi, Allah tadi. Memahami, ah gak mungkin masa Allah punya tangan, jari lagi. Wah ini mungkin maksudnya bukan begitu ini min taksirihi wa min qillati ilmihi karena bodohnya dia, karena dungunya dia, sehingga dia salah memahami ayat tadi. Ketika salah memahami, dia kira bukan dia yang salah, ayatnya yang salah. Maka ayatnya diselewengkan kepada makna-makna lain. Kedunguan di atas kedunguan. Berarti bodohnya kuadrat. Bodohnya rangkap, bukan hanya Abu Jahal tapi Abu Jahlein. Pemilik dua kebodohan. Pertama dia bodoh tidak bisa memahami dengan benar sehingga memahami dengan salah. Yang terpahami tasbih. Wah, ini penyerupaan. Ini berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Setelah itu, dia tidak merasa kalau dunia bodoh. Dia merasa ayatnya yang keliru. Ini Allah nyebutkan dengan kalimat-kalimat yang nggak tepat. Mestinya dengan jangan dengan kalimat ini. Harusnya dengan jangan dengan kalimat istawa, tapi istaulah. Mestinya jangan dengan kalimat jaa Rabbuka. Tapi dengan kalimat ja'a amru rabbik. Mestinya jangan dengan kalimat ini. Astagfirullahaladzim. Sudah bodoh menyalahkan kalimat ayat-ayat Al-Quran lagi. Abu Jahlain. Pemilik dua kebodohan. Ikhwan ibn a'azakumullah wa Alayya nahtul qawafi min ma'adiniha. Wa ma alayya idza lam tafhamil baqar. <laughs> Nah. Agak anu sedikit. <clears throat> Agak nyelkit syairnya. Kami atas aku yang mengatur kafiah-kafiahnya dari sumber-sumbernya tetapi tidak atasku kalau nggak bisa dipahami oleh seekor kerbau Al-Baqar, sapi. Aku menyebutkan apa kalimat-kalimatnya, syair-syairnya dengan bagus. Dengan kaufiyah-kaufiyahnya. Dan dari sumber bahasa Arab yang paling fusha. Maka tidak salahku kalau sapi nggak bisa memahami. Paham maksudnya? <laughs> Kalau ada yang salah paham, kemudian aku disalahkan, Ya jangan salahkan aku kalau aku sudah menyebutkan dengan kalimat yang benar, kemudian ada orang yang menyalah menyalahpahami dan kemudian dia Salah pahamnya. Ya jangan salahkan aku kalau sapi nggak bisa memahami. Kurang lebih. Ya. Bahkan terlalu ringan. Kita katakan sapi kepada mereka-mereka yang menyalahkan Al-Quran. Iya kan? Terlalu ringan kalau hanya dikatakan sapi. Lebih jelek daripada itu. Inhum illa kal'an'ami balhum awal. Kalau berani-berani menyalahkan Al-Quran. Oh ayat ini mestinya Allah jangan turunkan seperti ini. Allah disalahkan. Astagfirullahaladzim. Sampai menyatakan, ini berarti mestinya Allah turunkan seperti ini. Kalimatnya dengan lafaz seperti ini. Terkesan tasbih akhirnya. Menyalahkan Allah SWT. Wallah, ini lebih dungu dari sapi. Maka kita ucapkan, Alayya nahtul qawafi min ma'adinaha, wa ma'alayya ida, ida lam tabhamil baqaru. Bukan atasku, kalau sapi nggak bisa memahami. Ya salah sapinya, memang dungu nggak bisa memahami. Pakai yuqal fi qawlillah. Ini baru ucapan-ucapan syair. Sudah dikatakan sapi oleh penyair tadi. Bagaimana kalau sekarang ucapan-ucapan Allah Subhanahu wa taala kemudian disalahpahami oleh mereka? Setelah itu menyalahkan kalimat-kalimatnya, menyalahkan kata-katanya dan menyatakan sebaiknya semestinya begini, semestinya begitu, ini kalimatnya harusnya bukan ini, bukan itu. Astagfirullahalazim. Istaghfiru rabbakum. Minta ampunlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu lancang berani menyalahkan Al-Qur'an. Lafat-lafat dalam Al-Qur'an Kalimat-kalimat dalam Al-Quran semuanya adalah ucapan Allah yang paling sempurna. Pilihan kalimatnya adalah pilihan yang paling tepat. Tidak mungkin salah. Maka jangan lancang menyalah-nyalahkan kalimat-kalimat dalam Al-Quran. Alladhi huwa asdaqul kalamu wa ahsanul hadith. Yang ayat-ayat Al-Quran merupakan asdaqul kalam. Sebenar-benar ucapan wa ahsanal hadis dan sebagus-bagus ucapan ucapan Allah Subhanahu wa taala wa huwal kitab alladhi uqimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir ini adalah Al-Qur'an Al Kitab yang uhkimat ayatuhu yang ayat-ayatnya sudah dibikin oleh Allah Ta'ala muhkam, kokoh, sempurna thumma fussilat kemudian dirincikan oleh Allah Taala. Dirincikan dari siapa? Dari sisi hakimin khafir. Dari sisi yang maha hikmah. Maha memiliki hikmah dan maha mengetahui khabir. Termasuk di dalamnya. Maha mengetahui bahasa yang tepat untuk disampaikan pada kalian manusia. Allah SWT hakimin khabir. Maha mengetahui, maha memiliki hikmah di antaranya Allah mengetahui apa hikmahnya kalau dipakai kalimat ini, apa hikmahnya kalau pakai kalimat itu. Dan apa yang akan dipahami kalau pakai kalimat ini dan apa yang akan dipahami kalau pakai kalimat itu. Khonimin muslimin yang saya hormati. Maka kalau kita yakin beriman bahwa Al-Quran dari sisi Al-Hakim, Al-Khabir, dari sisi Allah yang maha hakim dan maha khabir, maka pasti, pasti, pasti, pasti, pasti ucapannya paling tepat, kalimat-kalimatnya paling pas, kata-katanya tidak mungkin salah. Inna haqiqata qawlihim inna al Quran wal hadis wa balal. Mereka, dengan ucapan-ucapan mereka tadi, hakikat kaulihim inti yang ada pada ucapan-ucapan mereka itu adalah bahwa dohirnya Al-Quran tidak tepat. Itu alusnya. Kasarnya, dohir al Quran wal hadis huwa dalal. Menurut mereka, dohir ayat, dohir Quran, dohir hadis, itu sesat. Kalau dipahami secara dohirnya, sesat. Nah terus gimana? Kalau imam membaca di mimbar, membaca di sholatnya. Dohir apa bukan dohir? Dohir. Karena nggak mungkin imam menafsirkan, iya kan? Ketika imam membaca Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, maksudnya istaulah, begitu. Kan tidak. Kalau kamu menyatakan bahwa dohir ayat ini sesat, jangan dipahami secara dohirnya. Bagaimana dengan imam-imam masjid dan di kalangan orang-orang Arab para pendengarnya orang-orang Arab mendengarkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman Maha tinggi di atas arasnya. Apa yang dipahami oleh mereka secara zahir? Sesat. Lillah wa inna ilaihi raji'un. Kalau Allah Subhanahu wa taala menyatakan yadullahi fawqa aydihim dan tangan Allah di atas tangan mereka, maksudnya bukan anu loh. Masa imamnya begitu? Enggak mungkin. Maka imam akan membaca apa adanya dalam sholat sholatnya dan makmumnya orang-orang Arab memahami secara dohir dohirnya. Apakah berarti imamnya sesat? Memahami secara dohir atau menyampaikan secara dohir tanpa tafsir? Atau lebih tepatnya tanpa takwil? Siapa yang menyatakan bahwa dohirul Quran justru sesuatu yang salah? Oh maknanya bukan dohirnya, dohirnya salah. Berarti dia adalah orang yang menganggap bahwa Allah salah memilih kata. Iya kan? Dan itu lebih dungu dari sapi. Wa anahu laisa fihi bayan ma yasluh min al-i'tiqad wala fihi bayan at-tauhid wa tanzih. Barang siapa yang menganggap bahwa dohir-dohir ayat Al-Quran atau dohir-dohir hadis tidak mengandung dalamnya penjelasan, kurang jelas, atau tidak ada sesuatu yang pas untuk diyakini, Wala fihi bayanu tauhid tanzih dan tidak ada pada dohirnya keterangan tauhid atau keterangan pensucian, bahkan sebaliknya yang ada adalah kesan penyerupaan. Hadza haqiqatu qaulil muta'awwilin. Inilah hakikat ucapan mereka para muta'awwilin. Hakikat ucapan para aliran ahlu ta'wil dan juga ahlu tajhil. Ahlu ta'wil menyatakan maknanya bukan dohirnya. Ya wadahiruhu zahiruhu ghairu murad. Zahirnya bukan yang dimaksud. Terus berarti kalau zahirnya saja tidak mengandung makna tauhid, tidak mengandung kesucian Allah, tidak mengandung uh, kemuliaan bagi Allah, begitu maknanya. Wal haqqu dalla alaihi al Maka yang benar adalah semua apa yang ditunjukkan dalam Al-Qur'an secara zahir itu sudah hak. Kamu baca. Ya, selesai. Kamu baca di mimbar, kamu baca ketika mengimami, kamu baca kepada kaum muslimin, kamu bacakan pada mereka. Itu adalah nasihat. Belum ditambah keterangan apa-apa sudah nasihat. Kalau ada yang salah memahami, jangan salahkan ayatnya. Salahkan orangnya. Sebagaimana penyair tadi menyatakan, "Wa ma idlam tabhamil baqaru Bukan salahku kalau sapi nggak bisa memahami. Aku sudah menyusunnya dengan bahasa Arab yang fusha. Aku sudah menyusunnya dengan bahasa Arab yang sempurna, yang baik. Dengan cara-cara yang bagus. Dengan kofiah-kofiah yang bagus. Kata penyair ini. Kemudian ada yang salah memahami. Fama alaiya. Maka apa salahku? Apa aku disalahkan? lam tafhamil baqaru. Kalau sapi itu tidak bisa memahami. Ini baru syair. Apalagi ayat-ayat Al-Quran. Apalagi ayat-ayat Al-Quran. Maka kalau ada yang salah memahami, bukan salah kamu. Ketika imamnya membaca. Ayat tadi, Ar-Rahmanu alal arsistawa. Atau membaca Yadullah fauqaidihim. Kemudian si makmumnya setelah selesai, wah baru tahu saya. Ternyata tangan Allah sama dengan tangan kita ya. ya. Tadi imam baca begitu, baru tahu saya. Ternyata Allah itu memiliki tempat sehingga tempatnya lebih luas dari Allah. Bal orang ini. Apakah kita katakan ini gara-gara si imam? Kamu imam, kenapa baca ayat yang seperti itu? Apa kesalahan imamnya? La, la alayya. In lam tafhamil baqaru. Jangan salahkan yang ngomong kalau sapi nggak bisa memahami. Jangan salahkan yang menyebutkan kalimat-kalimat tadi. Kalau sapi nggak bisa memahami, dia salahkan sapinya. Kamu sapi nggak bisa memahami ayat-ayat Al-Quran. Ayatnya tidak memaksudkan ke sana, hadisnya nggak memaksudkan ke sana, kalimat-kalimat tadi nggak ke sana larinya. Kamu sendiri yang salah paham. Mudah-mudahan jelas apa yang dimaksud oleh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah dalam kitab ini. Kata beliau, wal haqqu annama dalla alaihi al-Qur'an fahuwa haq. Yang benar adalah semua yang ditunjukkan oleh Quran dalam kalimat-kalimatnya itu adalah yang hak. Wa makana batilan lam yadullu alaih. Dan apa-apa yang batil tidak dimaksud oleh Al-Quran. Kalau dia memahami salah, memahami batil, itu bukan yang dimaksud oleh Al-Quran. Atau memahami tasyabuh, memahami tasbih, ini berarti menyamakan. Itu bukan dari Quran dan bukan dimaksud oleh Quran. Wal munazi'una yadda'una dalalatahu alal batil alladhi yata'ayyan sarfuhu. Sedangkan mereka, ahlul bid'ah, ahlul ahwa, para pengekor hawa nafsu, dari kalangan muta'awilun atau mu'awilun, para pentakwil-pentakwil, mereka menganggap, mengaku-ngaku bahwa dohir ayatnya ini menunjukkan kebatilan. Berarti harus ditakwil. Silahkan hukumi orang kayak gini. Sesat apa nggak sesat? Silahkan kalian hitung sendiri. Silakan kalian hakimi. Sangat jelas menyatakan ayat ini dohirnya mengandung kesesatan. Maka kita harus serfuhu, harus kita takwilkan kepada makna lain. Dan alhamdulillah mereka terang-terangan mengatakan seperti itu. Ya ini bukan tuduhan-tuduhan saja. Mereka terang-terangan menyatakan ketika menafsirkan, menakwilkan, mereka berkata bahwa zahirul ayat, bahwa zahir ayatnya ya dulu ala tashbih, Wajib alaina an awil Bahwa dohir ayatnya mengesankan penyerupaan. Maka kita harus menakwilkan. Masya Allah. Eh. Kesalahan pertama diiringi dengan kesalahan kedua. Apa kesalahan pertama? Salah memahami ayat. Dikira ayat itu dohiruhu tashbih. Dikira ayat itu mengesankan penyerupaan. Setelah itu kesalahan kedua lebih besar. Ayatnya yang diselewengkan maknanya kepada makna lain dengan tebak-tebakan. Mungkin maksudnya begini, mungkin maksudnya begitu. Kok pakai tebak-tebakan? Apa yang Allah sudah pilihkan pasti benar. Kalau terkesan tasbih, kesan kamu yang salah. Kamu katakan tidak. Tidak terkesan menyerupakan, menyerupakan sama sekali. Bahkan tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Bahkan genggaman Allah ketika menggenggam bumi tidak sama dengan makhluk ketika menggenggam sesuatu. Tidak sama. Tidak sama dengan makhluk manapun dan kaifiahnya tidak diketahui. Wallahu taala alam wa la ya'lamu ta'wilahu illallah. Selamat. Jalan yang paling selamat adalah jalan ahli sunnah. Jalan Quran wa sunnah dan meninggalkan jalan-jalan kelancangan. Mungkin begini, mungkin itu lancang namanya. Sok berani menafsirkan ke sana kemari padahal dohirnya sudah jelas. Dohirnya sudah jelas. Perlu tafsir apa lagi? Apa kata para ulama tadi? Padahal yang disebutkan dengan kalimat ashabuna. Berarti dari mazhab beliau. Dari mazhabnya Ibn Abdul Izzal hanafi yaitu mazhab Hanafi. Padahal mazhab Syafi'iyah juga sama. Madhab Malikiyah juga sama. Dan juga madhabnya Hanabilah juga sama. Mereka ketika ditanya masalah-masalah yang seperti itu jawabannya sama. Numir ruha kama ja'at bila kaif. Kita lewati apa adanya tanpa bertanya kayak apa dan kayak apa. Imam Ahmad menyatakan ucapan seperti itu. Imam Malik juga ketika ditanya tentang istiwa, diam. Ya. Sampai keringat dinginnya keluar sebiji-biji jagung. Karena jengkelnya dengan pertanyaan tadi. Ketika ditanya, kayak apa istiwanya Allah? Sampai beberapa saat, beliau menundukkan kepalanya, Kemudian mengangkatnya. Dan berkata, Al-istiwa ma'lum. Istiwa sudah jelas maknanya. Dan kaya apanya tidak diketahui. Dan beriman kepadanya wajib. Dan bertanya tentangnya adalah bid'ah. Keluarkan itu orang. Akhrij hadal mubtadi' keluarkan si mubtadi' tadi diusir dari majelis beliau rahimahullah. Sedangkan Imam Syafi'i sebagaimana dinukil oleh murid-muridnya bahkan punya kitab khusus ya, i'tiqad Ashabul Hadis oleh Abu Utsman As-Sabuni Asy-Syafi'i. Abu Utsman As-Sabuni Asy-Syafi'i. Juga sama pembahasannya dalam masalah ayat-ayat Allah numirruha kama ja'at bila kaif. Melewatinya apa adanya secara zahirnya tanpa menakwil-nakwilkan ke sana kemari dan tanpa mempertanyakan kaya apa kaya apa dan tidak menyamakan dengan makhluk. Jangan dikira kalau kita menerima zahirnya berarti menyamakan dengan makhluk sebagai sebagaimana tuduhan dusta dari mereka terhadap Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam itu menyatakan bahwa Allah telah turun ke langit dunia seperti turunnya dari mimbar. Ini kadzab, ya, dusta. Syekhul Islam tidak menyatakan seperti itu. Silahkan baca bukunya Aqidah Al-Wasatiyah yang berbicara tentang asma dan sifat. Beliau menyatakan dengan larangan tidak boleh menyerupakan dengan makhluk. Kenapa dituduh demikian? Karena ketika ahli sunnah menyatakan pokoknya dohirnya adalah hak tangan Allah di atas tangan mereka. Dohirnya adalah hak bahwa Allah di atas aras yang maha tinggi. Dohirnya adalah hak bahwa Allah turun ke langit dunia seperti kemarin terakhir. Dohirnya hak. Berarti kamu menyamakan. Berarti, berarti, berarti. Itu yang tuduhkan mereka. Itu, itu adalah tuduhan-tuduhan mereka. Padahal para ulama ahlu sunnah tidak menyerupakan dengan makhluk. Beriman dengan zahir ayatnya. Tetapi mereka menyatakan tidak sama dengan makhluknya dan kemudian mereka menyatakan tidak perlu bertanya-tanya kayak apa dan kayak apa dan jangan menakwilkannya ke sana kemari.